لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد masih pembahasan tentang sebab datangnya musibah dan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri darinya. Qala al-mu'allif waffaqahullahu ta'ala eh, halaman 12 ya. Wa hadzal fasadul mazkur dan kerusakan yang tersebut ini fi tilkal ayah ini harusnya ya kurang ya harusnya dipisah itu bukan fatil tapi fi tilkal ayah amun syamil dia itu umum dan meliputi lima huwa bidus salah segala perkara yang berlawanan dengan kebaikan wa maslahah dan kemaslahatan uqubatan wa nakalan minallah yang mana kerusakan tadi itu adalah sebagai hukuman sama nakal juga hukuman dari Allah bara ibadu ilaih agar para hamba itu bertobat kepada Allah sebagai peringatan. Alhamdulillah. wa yatadarra'a baina yadayhi azza wa dan agar para hamba itu merundukkan diri di hadapan Allah azza wa jalla Terkadang kitab-kitab itu bahkan kitab para ulama walaupun sudah dicetak dua kali tetap kesalahannya baru ditemukan setelah dicetak. Ini baru pertama masih ada salah-salah juga. Seperti yang ini, nyata barra, itu kalau satu. Sementara yang kita inginkan adalah banyak, harusnya apa? Dua, nyata barra'u. Ada wawunya harusnya. Nyata barra'u, wawu dengan alif. Agar mereka semua merundukkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Qala Imam Syaukani rahimahullah, wa zahiru minal ayah, yang jelas dari ayat ini, zuhuru ma yasihu itlaqu ismil fasadi alaih yaitu nampak atau munculnya segala perkara yang memang pantas untuk kita katakan itu sebagai kerusakan. Kenapa Imam Syaukani menyebutkan ini? Karena para ulama ahli tafsir berselisih pendapat tentang firman Allah Ta'ala Zaharul fasadu fil barri wal bahr Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan ada yang mengatakan kerusakannya adalah apa penyakit, ada yang mengatakan kerusakannya adalah berupa pembunuhan atau berupa bencana alam yang lain dan sebagainya atau tersebarnya kemaksiatan dan sebagainya. Maka kata Imam Syaukani, dia ini umum, mencakup segala macam perkara yang menyelisihi kebaikan. Itu namanya kerusakan. Sawa'un kana raji'an ila af'ali bani Adam. Sama saja apakah kerusakan tadi itu kembali kepada perbuatan-perbuatan anak Adam min ma'asihim yaitu berupa kecurhakaan-kecurhakaan mereka wa musayyiat dan upaya mereka untuk melakukan yaitu mereka melakukan kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan wa taqatu'ihim dan berupa apa mereka memutuskan silaturahim ini juga kerusakan ini juga dosa wa dan sikap mereka saling mendolimi satu sama lain wataqatulihim dan juga ketika mereka saling berperang satu sama lain ini semua adalah kerusakan au rajian ila ma huwa min jihatillahi subhanah ataukah kerusakan itu datang dari arah Allah subhanah? berupa apa perkara-perkara yang bukan dari ulah tangan manusia maksudnya kerusakannya itu bukan tangan manusia yang melakukan Bisa tapi zunubihim. Tetapi tetap saja sebabnya adalah karena dosa mereka. Hanya saja kerusakan yang berikutnya itu adalah hukuman dari Allah. Bukan berupa perbuatan manusia. Kalau pahat, yaitu seperti musim kemarau. Musim paceklik. Kekurangan air, kekurangan makanan, dan sebagainya. Wakas rafil khawf. Dan banyaknya rasa takut. Karena banyaknya rasa takut yang menyebar ini juga merupakan apa? Merupakan efek dari dosa wal mautan dan banyaknya kematian wal nuqsani zara'i' dan berkurangnya tanaman-tanaman wal nuqsani simar dan berkurangnya buah-buahan itu semua sekitar contoh tentang apa kerusakan yang diakibatkan dari apa itu dosa dan kesalahan manusia selesai dari kitab Fathul Qadir fahadil adillatu wa amsaluha maka dalil-dalil ini dan yang semisal dengannya tajullu ala anna umumal masaib itu menunjukkan bahwasanya keumuman musibah-musibah petaka itu sawaun kanat qahtan au fayubanat. sama saja apakah dia itu berupa masa pasiklik, kekurangan air, kekurangan tanaman dan buah-buahan dan makanan atau berupa fayubanat, yaitu apa gelombang air laut yang besar tsunami dan sebagainya itu. Au sailan atau berupa banjir. Au burkanan atau berupa gunung meletus. Au khosfan atau tanah longsor. Au zilzalan atau berupa gempa bumi. Au zulmul ghair, uh, zulmal ghair atau keboliman orang lain. Au tasalluqal eh, tasalluqal a'da atau musuh berkuasa, kekuasaan musuh kepada kaum muslimin. Au ghairu ataupun yang lain-lain semua itu, musibah semua itu, fa inna dzalika bi sababi Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah disebabkan karena dosa-dosa kita sendiri. Illa in kecuali kalau ditetapkan annana minal maksumin bahwasanya kita termasuk orang-orang yang maksum terjaga dari dosa hasya wa tetapi ini jauh untuk orang macam kita tetapi misalkan kita ini adalah orang yang tidak punya dosa berarti kenapa kita masih tetap terkena musibah fal masaibu fi haqqina rif'atun lidarajat maka musibah-musibah untuk kita itu adalah untuk mengangkat derajat-derajat kita seperti musibah yang dialami Rasulullah Bukan karena beliau banyak dosa, tetapi apa? Untuk mengangkat derajat beliau. Wa pun, lil masubat dan untuk menambahkan pahala-pahala. Sama huwa ma'rufun minal adillah sebagaimana itu telah dikenal dari dalil-dalil yang ada. Hadis Aisyah, juga hadis apalagi misalkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya tentang diangkatnya derajat. Wahada huwa ma'ruf min fahmi salaf. Inilah yang telah dikenal dari pemahaman para salaf. Memang dosa-dosa itu, oh, apa? Musibah itu disebabkan dosa kita. Adapun untuk orang yang tidak punya dosa, maka musibah itu adalah apa? Untuk mengangkat derajat dan menambah pahala dia. Ani bin Aun, Abdullah bin Aun, radhiyallahu anhu an Muhammad bin Sirin, rahimahullah, uh, Ibnu Aun juga rahimahullah ya sama annahu lamma rakibahu dain bahwasanya ketika beliau itu dililit oleh utang irtamma lidzalik maka beliau pun mengalami kegundahan faqal lalu beliau berkata inilah a'rifu zaka hadzal gham sesungguhnya aku benar-benar tahu kegundahan ini sebabnya adalah bidam bin asabtuhu mundu arba'ina Nasana dengan dosa yang aku lakukan sejak 40 tahun yang lalu Masya Allah beliau ingat itu dosa 40 tahun yang lalu. Karena Ibnu Sirin memang ahli ibadah yang luar biasa dan jarang melakukan kemaksiatan. Sehingga beliau paham ini dapat dari mana kesalahan ini. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah. Hanya saja apa hadis e, untuk kisah ini walaupun terkenal di kalangan ulama dia memiliki kelemahan karena ada rawi yang dia itu dari kalangan ahlu sunnah tetapi untuk hafalan hadisnya tidak terlampau kuat, yaitu Muhammad bin Abil Fawaris, e, eh, bukan, eh, yaitu Abu Bakar bin Malik. Baik. Wa an Abdullah ibn Sari, eh, Abdullah ibn Sari, Abdullah ibn Sari radhiyallahu rahimahullah qala ibnu Sirin, nah, ini ada penguat yang lain. Inni la a'rifu dzambal ladzi humila alayya bi hamala alayya dain mahu Sungguh aku benar-benar tahu dosa yang menyebabkan aku itu dililit oleh hutang. Apa itu? Qultu li rajulin min arba'ina sanah. Aku berkata kepada seseorang 40 tahun yang lalu, "Ya muflis, wahai orang yang bangkrut," yaitu beliau mengejek orang lain. Ternyata waktu ketika beliau mengalami itu. Fahad bihi Aba Sulaiman Azjarani. Maka uh, Abdullah ibn Sari menceritakan kisah tersebut, ucapan tersebut kepada Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah faqal qalat zunubuhum fa'arafu min aina yu'taun. Mereka yaitu para tabi'in, mereka itu memang dosa-dosa mereka sedikit sehingga mereka tahu dari mana mereka mendapatkan mak musibah tadi. Wa kasurat dzunubuna wa dzunubuk. Sementara dosa-dosa kami dan dosa engkau itu banyak, falam nad falaisa nadri min aina nu'ta maka kita tidak tahu dari dosa yang mana kita mendapatkan musibah-musibah selama ini. Ini bentuk ketawaduan Abu Sulaiman Ad-Jarani rahimahullah. Memuji Muhammad bin Sirin. Akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Sama juga. Dan di dalam sanatnya ada rawi yang sedikit lemah. Tetapi apa kesimpulannya adalah ini dia bisa mendukung sanat yang pertama. Maka sanatnya itu menjadi apa? Hasan li Bisa untuk apa? Bisa untuk dijadikan sebagai pelajaran. Hadisnya uh, kisah ini Hasan di Ghairi. Fasalafus soleh maka para ulama salaf yang soleh karena ahaduhum ma'a salahihi wa jiqqati ulumih salah seorang mereka salah seorang dari mereka itu bersamaan dengan solehnya mereka dan mendalamnya ilmu mereka ilmu dia ya'rifu anna ma'asabahu fahuwa bidhunubih dia tahu bahwasanya apa yang menimpa dia itu adalah dengan sebab dosa dia. Wa yash'uru annahu yastahiqqu dzalik. Dan dia merasa bahwasanya memang dia berhak mendapatkan musibah tadi. Fayuhasibu nafsah, maka dia mengoreksi diri sendiri, memeriksa diri sendiri. Contohnya adalah yang berikut ini juga. Qala Yahya bin Ma'in rahimahullah fi qissatil Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Uh, syekh dari siapa? Imam Ahmad mulai dari siapa Syu'bah rahimahullah Ha? uh, e, tentang kisah ini uh, Yahya bin Ma'in mengatakan ja'ala jarun lahu yastimuh wa yaqa'ufih. mulailah ada salah seorang tetangga beliau yang mencaci beliau dan menjelek-jelekan beliau wa yaqul hadzal khuzi mengatakan orang ini adalah khuzi khuzi ini adalah untuk julukan orang yang nasabnya rendah wa nahnu fil masjid dalam keadaan kami ada di masjid kalau ya begi maka mulailah Yahya bin Qatan ini Yahya bin Sa'id al qatan menangis. Wa sadak, sadaq, iya, memang dia benar. Man ana wa ma ana, siapa pula aku, apa pula aku. Bukan kemudian marah-marah bahkan mengoreksi diri sendiri. Padahal ibadah Yahya bin Sa'id al qatan ini luar biasa. Setiap kali mendengar Al-Quran yang menyebutkan tentang hari kiamat, maka langsung beliau menangis dan ya. terkadang sampai pingsan. Disebutkan di dalam biografi beliau itu. Dan ilmu beliau tentang hadis juga luar biasa. Hadis ilmu ilah dan sebagainya itu. Sampai-sampai Sufyan Afauri yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil hadis ketika me menguji Yahya bin Sa'al Qattan ternyata beliau sanggup untuk apa? Untuk menjawab seluruh ujian. Sampai Yahya bin Sa'id uh, Uh, Sufyan Afauri mengatakan, nggak ada yang bisa aku sembunyikan dari kamu wahai Al-Qattan. Siapa yang sanggup untuk menipu kamu?" Ini pujian untuk beliau. Walaupun demikian beliau ternyata Allah selalu berusaha mengoreksi diri sendiri. Walaupun beliau adalah ulama yang luar biasa hebat. Ini selesai dari kitab Syiar Alamin Nubala. Wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah ashar min an yutar jamalah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan beliau terlalu terkenal untuk kita sebutkan biografinya. Fil ilmi wal ibadah di dalam masalah ilmu dan ibadah dalam masalah ilmu ilan, ilmu hadis dan juga dalam ibadah yang luar biasa. Bahkan dalam masalah fikih, sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan orang kalau lihat beliau, maka orang pikir beliau ini adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Tapi begitu beliau bicara, maka seluruh ulama akan terdiam karena fikih beliau. Ini Yahya bin Sa'id al qaton ma yakunu maka perkara yang paling bermanfaat bagi sang hamba Ida asabat musibah, kalau dia tertimpa musibah, an yuhasiba nafsah, yaitu dia mengoreksi dirinya sendiri, memeriksa kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Summa yuksirut taubah, eh, summa yuksirut taubah, kemudian dia memperbanyak tobat ila rabbih kepada Rabbnya. Wa yuksira islaha nafsih, dan memperbanyak memperbaiki diri sendiri wa ihsana ila ibadillah dan memperbanyak amal soleh kepada para hamba Allah. Allah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yahki ma hasala fi ayyamih. Ketika beliau menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman beliau. Wa kana hadza mithlu halil muslimin. Dan ini adalah seperti kondisi kaum muslimin lama inkasaru fil anil mali ketika mereka kalah waktu tahun yang lalu dalam peperangan melawan Qatar dan memang sepanjang sejarah peperangan dengan Qatar Qatar itu tidak pernah terkalahkan kecuali dalam tiga dalam tiga apa dalam tiga kondisi ataupun secara umum mereka menang terus kenapa karena memang mereka adalah hukuman Allah yang Allah timpakan kepada kaum muslimin ketika mereka semakin jauh dari syariat sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim maka Tatar di dalam puluhan tahun, bahkan ratusan tahun perang melawan muslimin selalu menang. Kecuali dalam tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah di zamannya siapa itu? Di zamannya, e, kalau tidak salah, hampir 100 tahun sebelum zaman Syekhul Islam. Kemudian kondisi kedua adalah di zaman Syekhul Islam itu sendiri. Kemudian kondisi yang ketiga adalah beberapa tahun setelah itu. Adapun selain itu, maka kaum muslimin selalu kalah ketika perang melawan Tatar. Wakarat hazimatul muslimin fil amil madi fi dzunubin zahirah dan kekalahan kaum muslimin pada tahun lalu adalah disebabkan dosa-dosa yang nampak wa khataya wadihah dan kesalahan-kesalahan yang jelas min fasadin niat berupa apa kerusakan-kerusakan eh, kerusakan niat dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab yang lain ketika membantah Al-Bakri Mengatakan banyak sekali ahlul bidah yang ikut perang melawan Tatar. Tetapi ketika mereka keluar, mereka dengan gaya yang sombong dan ria mencari pujian masyarakat. Akhirnya memang tidak ada gunanya ketika berhadapan melawan Tatar. Wal fakhr wal khuyala membanggakan diri dan sombong di dalam berjalan. Wal zulm dan banyak melakukan kezaliman. Wal fawahish banyak melakukan kekejian. Wal i'rad an hukmil kitab wa sunnah berpaling dari hukum Alkitab dan As-Sunnah wa anil muhafazati ala faraidillah dan berpaling dari menjaga kewajiban-kewajiban dari Allah wal baghyi ala kafirin minal muslimin dan sering berbuat dolim kepada kebanyakan muslimin alladzina fi ardil jazirah yang ada di wilayah jazirah jazirah secara bahasa ya pulau tetapi jazirah jazirah ada yang mengatakan adalah wilayah apa wilayah Asia kecil atau yang dimaksud adalah jazirah Arabia Atau yang dimaksud adalah jazirah yang di wilayah mana? Wilayah Aljazair itu. Istilahnya juga jazirah. Warum. Dan juga di wilayah, di wilayah Rum. Di wilayah Rum sudah apa? Sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ataupun Rum yang asli mereka sudah semakin terdesak ke wilayah Italia. Di zamannya Syekhul Islam. Wakana aduhum fi awal amr radiyan minhum. Sementara musuh mereka yaitu orang-orang Qatar orang-orang Tartar kalau kita memanggilnya, di awal perkara ini sudah rela dari kaum muslimin untuk apa? Bil awal wal musalamah. Mereka rela untuk berdamai, mengadakan perjanjian perdamaian. Wa e, syari'an fit Islam. Mereka mulai masuk ke agama Islam. Jadi setelah zamannya siapa? Setelah zamannya Genghis Khan dan Kublai Khan. Sebelum zamannya siapa? Sebelum zamannya Ozan. Wakana mubtadi'an fil imani wal aman. Nah, mereka mulai masuk kepada keimanan dan apa itu membuat keamanan di mana-mana. Sudah mulai ada dakwah waktu itu. Wa qad a'rabu an katsirin min ahkamil iman. Padahal mereka yaitu orang-orang Tatar mereka berpaling dari kebanyakan hukum-hukum keimanan. Fakana min hikmatillahi wa rahmatihi bil mu'minin. Maka termasuk dari hikmah Allah dan kasih sayang Allah kepada kaum mukminin, ani betalahum bima betalahum bihi. Allah menguji mereka dengan bencana ini, yaitu apa? Orang Tatar semakin jahat. Apalagi setelah mereka masuk Islam tetapi tidak ikut syariat Islam yang benar, mereka justru apa? Banyak condong kepada agama apa? Agama roh gitu. Sampai-sampai mereka percaya kepada kitabnya siapa itu? Murtado Al-Mutahhari kitab yang judulnya Minhajul Karomah tetapi isinya adalah betul-betul apa kesyirikan yang luar biasa besar nah kemudian si apa itu namanya raja-raja Tatar juga membuat apa undang-undang yang namanya Ilyasuk yang mana itu adalah kekufuran tetapi apa banyak dari mereka yang beriman kepada itu bahkan sebagian muslimin ada yang mau berhukum dengan kitab tersebut maka memang semakin rusak kaum muslimin pada waktu itu liyumahisallahu alladzina amanu agar Allah Ta'ala mencuci tanhis, mencuci orang-orang yang beriman, dicuci dari dosa-dosanya. Wa yunibu ila rabbihim dan agar mereka itu mau kembali kepada Rabb mereka, bertaubat dan berpaling dari yang lain hanya konsentrasi kepada Allah Ta'ala. Makna apa? sudah kita lewati. Waliyut hmm. waliyut min aduwihim minhu dan untuk Allah menampakkan dari musuh mereka itu apa yang memang nampak berupa apa minal wal makar yaitu berupa kezaliman berupa tipu daya wal nakas yaitu membatalkan perjanjian wal khuruji an syara'il Islam dan keluar dari syariat-syariat Islam fayaqumu bihim ma yastaujibuna bihi an-nasr Maka Allah Ta'ala pun menegakkan dengan orang-orang Tatar tadi, yang Tatar itu memang sebenarnya mereka kafir. Perkara yang mengharuskan dengan itu datangnya pertolongan, yaitu apa? Setelah kaum muslimin diuji dengan kekalahan yang mengerikan di wilayah, di banyak wilayah Syam, sementara tentara-tentara Mesir sendiri mereka apa? Mereka lari pulang ke Mesir bersama rajanya. Kemudian apa? Syekhul Islam selalu setelah itu apa bangkit memperingatkan umat dari bahaya dosa-dosa dan memperingatkan umat dari apa? Bahwasanya kesalahan selama ini harus segera ditebus dengan taubat kepada Allah. Akhirnya waktu itu tahun itu kaum muslimin pun banyak yang bertaubat dan banyak yang kembali kepada agama yang benar. Nah, baru setelah itu apa Syekhul Islam dalam perjalanan tujuh hari tujuh malam beliau naik kuda untuk apa? Untuk pergi ke Mesir menyemangati raja dan tentara yang di Mesir. Dalam padahal dalam situasi apa? dalam situasi hujan salju yang luar biasa besar, tetapi beliau merasa ini adalah kewajiban. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan yang luar biasa. Dengan kisah yang bagus disebutkan di dalam kitab apa itu? Eh, Al-Uqudud ya, punya Imam Ibnu Abdul Hadi dan juga Al-Bidayah wa yang punya Imam eh, Ibnu Kafir, menyebutkan kejadian hari perharinya. Cerita-cerita yang bagus di situ. Itu adalah dengan kehendak Allah melalui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Eh, wa bi aduwihim ma Dan Allah Ta'ala menegakkan dengan musuhnya tadi perkara yang mengharuskan untuk apa nanti musuhnya akan berbalik mendapatkan hukuman, hukuman yang keras dan memalukan. Faqad kana fi nufusi min muqatilatil muslimin telah banyak terjadi di jiwa-jiwa kebanyakan pasukan tempur kaum muslimin, pejuang kaum muslimin, wara'iyatihin dan rakyat mereka, minasyaril kabir, kejelekan yang besar di jiwa-jiwa mereka. Malau yaqtarinu bihi, yang seandainya mereka itu terus menerus dalam kondisi yang semacam itu, zafira bi'aduwihimul ladhi huwa 'alal halil madkurah. Misalnya mereka akan apa? Akan dikalahkan oleh musuh yang kondisinya seperti tadi musuh lebih jahat dan lebih kejam. Eh, la aujabalahum zalika min di dunia wal akhirah. Yang hal itu akan menyebabkan apa? Terjadinya kerusakan di dunia dan di akhirat. Mala yang tidak bisa untuk kita gambarkan. Iya, kerusakan yang luar biasa. Dan ini disebutkan Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa. Berapa banyak masjid-masjid yang dihancurkan oleh orang Qatar pada waktu itu Justru masjid digunakan untuk apa? Untuk maksiat yang luar biasa. Dan ribuan kaum muslimin di, diperhamba, ribuan juga dibunuh, kemudian wanitanya juga di, dijahati dan seterusnya. Sebagai apa? Sebagai pencucian dari Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa kaum muslimin itu sendiri. Karena memang pada tahun-tahun peperangan yang pertama, banyak kaum muslimin yang mereka apa, tidak mengikuti nasihat Syekhul Islam untuk jangan tawakal kepada yang lain. Banyak dari mereka yang memakai penangkal-penangkal. Bahkan dari mereka ada yang membuat syair-syair syirik mengatakan ya, ya man khofa min tatar ludu ila kofri Abi Umar. Wahai orang yang takut kepada Tartar, hendaknya kalian berlindung berlindung kepada kuburan Abu Umar. Salah seorang tokoh sufi yang mereka agungkan di sana. Akibatnya justru memang kalah, kalah luar biasa. Baik, hmm. Kama anna nasrul eh, Kama anna nasrallahu lil muslimina yauma badr. Sebagaimana bahwasanya pertolongan Allah untuk kaum muslimin pada hari badar. Yaitu tahun 2 Hijriah di bulan apa? Bulan Ramadan. Karena rahmatan wa ni'mah. Dia itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala. Walaupun jumlah kaum muslimin sedikit. Waman nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan kecuali dari sisi Allah. Wa hazimatuhum yawma Uhud kana ni'matan wa rahmatan 'alal mu'minin. Demikian pula kekalahan kaum mukminin pada hari Uhud, yaitu tahun 3 Hijriah, bulan apa? Bulan Syawal, itu adalah nikmat dan rahmat juga bagi kaum mukminin karena mengandung pelajaran yang luar biasa banyak dan juga apa? untuk menghapus dosa-dosa mereka dan untuk mengangkat orang-orang yang niatnya benar dan meninggal menjadi apa? menjadi para syuhada. Sebagaimana faedah dalam perang Uhud itu disebutkan belasan bahkan puluhan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab apa? Zatul Ma'ad. Oh, fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akal. Berarti kesimpulannya apa? Baik itu musibah yang eh, baik itu kemenangan ataupun dia itu adalah kesalahan. di balik itu semua ada kebaikan baik bagi kaum muslimin. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akal. la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lah. Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah memberikan suatu ketetapan bagi seorang mukmin kecuali itu baik bagi dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada hal itu untuk seorang pun kecuali hanya untuk mukmin saja. Semuanya bagus untuk dia. In asabathu sarra syakarallah karena khairan lah. Kalau dia tertimpa kebaikan, tertimpa kegembiraan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu bagus bagi dia, menambah pahala dan meningkatkan apa? Meningkatkan banyaknya nikmat juga. Wa in asabathu dara kana khairan lah. Kalau dia tertimpa bencana, kalau dia tertimpa malapetaka, tapi dia sabar, maka itu bagus bagi dia juga. Mendapatkan pahala yang banyak, diampuni dosa-dosanya dan dinaikkan derajatnya dan seterusnya dan seterusnya. Lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hmm. Dan sanatnya Hasan. Dan dia pendukung. Eh, apa dia ada dukungan dari hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di dalam Sahih Muslim. Lafaznya hampir sama. Jadi ini memang istidlal yang sangat bagus dari Syekhul Islam. Wallahu ta'ala alam. Kita baca sedikit film itu berhati-hati. Waspada. Anna kafratal masoib tadullu ala takfiri khotoyah bahwasanya banyaknya bencana-bencana itu menunjukkan kepada penghapusan kesalahan-kesalahan dia. Fayuqtir taubah ilallah wal khawfa minhu. Maka hendaknya dia memperbanyak tobat kepada Allah dan ya, memperbanyak rasa takut kepada Allah. Ataupun berikutnya agak panjang sedikit, insya Allah besok. Wallahu taala alam.